رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه سورة والطارق مكية سبعة عشر آية بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق أصله كل آت ليلا ومنه النجوم بطلوئها ليلا وما أدراك أعلمك ما الطارق مبتدأ وخبر في محل في محل المفعول الثاني لأدرى وما بعد الأولى خبرها وفيه تعظيم لشأن الطارق المفسر بما بعده هو النجم الثريا أو كل نجم الثاكب المضيء لتدبي الظلام بضوئه وجواب القسم إن كل نفس لما عليها حافظ بتخفيف ما فهي مزيدة وإن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي إنه واللام فارقة وبتشهيدها فإن نافية ولما بمعنى إلا والحافظ من الملائكة يحفظ عملها من خير وشر فلينظر الإنسان نظر اعتبار مما خلق من أي شيء جوابه خلق من ماء دافق لاندفاق من الرجل والمرأة في رحمها يخرج من بين الصلب للرجل والدرائب للمرأة وهي عظام الصدر إنه تعالى على رجعه بأس, بأس الإنسان بعد موته لقادر فإذا اعتبر أسره علم أن القادر على ذلك قادر على بأسه يوم تبلى تختبر وتكشف السرائر ضمائر القلوب في الأقائد والنيات فما له لمنكر البأث من قوة يمتنع بها من العذاب ولا ناشر يدفع عنه والسماء ذات الرجل المطر لأوته كل حين والأرض ذات الشك الشك يعني النبات إنه أي القرآن لقول فصل يفصل بين الحق والباطل وما هو بالهز باللئب والباطل إنه خلاص خلاص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسماء والطارق والقسم demi langit watarik dan demi yang datang di malam hari secara mutlak di antaranya adalah bintang kulu atin lailan semua yang datang di malam hari itu namanya torik daripada kayak truku, dagga ya yadugu mengetuk kenapa yang malam hari dikatakan tarik karena yahtaju ila targil bab dagil bab karena perlu kalau datang itu dia perlu untuk mengetuk pintu jarang dibuka itu pintu di malam hari wassama'i wat tarik tapi akhirnya tarik itu menjadi umum datang segala kejadian atau datang di malam hari siang hari namanya torik menjadi umum karena ada dalam hadis a'udzubika min syarri kulli tariqin tariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khair tariqan bil laili wan nahar jadi mutlak akhirnya ha? tapi asalnya tarik itu Kulu atin bilal semua kejadian yang terjadi atau ya datang di malam hari namanya toh tarik. Wassama'i wat tarik. Jadi Allah itu banyak bersumpah dalam Al-Qur'an dengan makhluknya macam-macam khususnya yang ada di atas. Wasyamsi wa wasma'i, was wa banaha والليل eh, wan ah, najmi dan seterusnya banyak sekali dengan makhluk-makhluk yang ada di luar angkasa yang ada di atas wasamai demi langit wattarik dan segala yang datang di malam hari asluhu asalnya tarik kullu atin lailan semua yang datang ada di malam hari wa minhu di antaranya itu an-nujumu bintang-bintang. Kenapa dikatakan torik bintang-bintang? Litulu Litulu'iha karena terbitnya itu nujum lailan di malam hari. Wama adraka matarik dan apa yang memberikan pengetahuan kepada kamu a'lamakah? Matarik apa itu torik? Apa itu torik? mubtada wa khobar ma mubtada at-tariq ha khabar fi mahallil maf'ul tsani menjadi tempat maf'ul tsani daripada adro adro adro ka maf'ul bih awal matarik jumlah jadi maf'ul bih tsani di adro Wa ma ba'dama al-ula dan ma setelah ma yang ke pertama matorik menjadi khobaruha khobarnya ma al awal ma mubtada nih Kenapa diulangi? Wa ma adraka Kenapa kok diulangi? Kok seakan-akan menjadi istifham begitu. Apa itu? Eh, apa namanya? at Fi Fihi ta'zim li sya'ni tarik. Ini menggambarkan betapa agungnya, betapa hebatnya, betapa dahsyatnya itu at Hah? Diartikan apa itu at-tariq? Ada di sini al-mufassar bima ba'dahu ditafsiri dengan ayat setelahnya. Huwa yaitu an-najmus tsaqib. An-najmus tsaqib. Demi tariq. Tariq di sini yaitu an-najmus tsaqib. Najm. Bintang dan menyatakan bintang di sini As-Suraya, bintang Suraya. Hah? Ada menyatakan itu adalah bintang Suraya. Ada yang menyatakan bahwa itu adalah semua bentuk bintang. Ada yang menyatakan bahwa itu adalah galaksi. Huh? Zahal. Bulan bintang Zahal ya. Zuhal. Zuhal. Ini bintang yang paling tinggi di langit ketujuh dibilang. kalau bahasa sekarang itu apa? Pluto ya. Bintang apa itu? Pluto apa? Yang paling Hah? Paling jauh. Iya. Yeah. Uh, Suraya. Jadi saking terangnya itu bintang sampai sinarnya ke bumi. Padahal tertinggi itu sudah. Hah? An-najmus thaqib, bintang yang ada itu asaqib, yang melobangi. Bintang dikatakan melobangi. Apanya yang melobangi? Yang melobangi di sini al-mudi yang memberikan penerangan Dikatakan thaqib li karena melobanginya itu bintang abbalama kegelapan bidauihi dengan terangnya itu an-najm jadi sinarnya itu bintang seakan-akan menembus semua kegelapan malam hari sampai ke bumi Ada berpendapat bahwa matahari itu ada di langit keempat. Sedangkan ini an Najmul Thaqib ini atau Suraya ada di langit ketu, ketujuh. Ha, ada di langit ketujuh. Saking terangnya itu bintang yang ada di langit ketujuh si Pluto ini sampai sinarnya ke bumi. Jadi lebih hebat, lebih dahsyat daripada matahari. An-Najmuth Thaqib. Jawab gosamnya apa? Ini masih gosam ini semuanya dan mentafsiri gosam. Jawab gosamnya in kullu nafsin lama 'alaiha hafid. Ada dua bacaan. Ada in kullu nafsin lama 'alaiha hafid, ada in kullu nafsin lama 'alaiha hafid. Ada dua bacaan. Kalau diartikan lama alaiha hafid bitakhfif ma. Tidak ada tasydid mahnya. Ringan bacaannya mah. Lama alaiha hafid fahi maka ma-nya itu mazidah, zaidah. Ada arti. Wa in jadi mukhaffafah, in mukhaffafah. Asalnya innahu Kullu nafsin alaiha hafid manya za, zaidah. Wa in jadi mukhaffafah minat thaqilah asalnya innahu. Wa ismuha isimnya in inna mahduf. ay innahu. Dan lam jadi fariqah, lam fariqah. Innahu kullu nafsin alaiha hafid. Ada yang membaca lama alaih hafid. Jadi sesungguhnya setiap jiwa ada pada setiap jiwa itu yang menjaga. Itu kalau dikatakan innya mukhaffafah. Sesungguhnya setiap jiwa lama mazaidahnya ya. Alaiha hafid ada pada setiap jiwa itu yang menjaga. Tapi kalau dibaca tasydid lama alaiya hafid fa in in di sini bukan mukhaffafah tapi in nafiyah. Makna nafi. makulunafsin nafsin tidak pada setiap jiwa lama lama yakni illah bimakna illah illa alaiya hafid kecuali pada setiap jiwa tadi itu ada yang menjaga. Paham Denny? Jadi kalau mah di situ dibaca dengan takfif lama alaiya hafid innya jadi apa? Mukhaffafah. Innahu sesungguhnya kullu nafsin setiap jiwa lama alaiya hafid manya zaidah atas setiap jiwa itu ada yang menjaga. Kalau dibaca lama alaiya hafid innya bima'na nafi In kullu nafsin aima kullu nafsin tidak setiap jiwa tadi itu illa lamad makna illa illa kecuali alaya hafid ada setiap jiwa tadi itu yang menjaga spodoai yang dimaksud yang menjaga di sini siapa wal hafid di sini adalah minal malaikah daripada malaikat Menjaga apanya? Yahfad amalaha, menjaga setiap jiwa amalnya setiap jiwa dari itu min khair daripada kebaikan, wasyar dan kejelekan. Itu rokib atid. Setiap jiwa itu ada yang menjaga itu. Amal kebaikannya dicatat, amal kejelekannya juga dicatat. Tapi ada lagi yang menyatakan setiap jiwa itu ada yang menjaga daripada para malaikat. Hmm? Menjaga apa? Daripada ahad, daripada afat, daripada segala yang membahayakan. Diriwayatkan asyra billal wa asyra bin nahar Sepuluh malaikat di siang hari dan sepuluh malaikat ada di malam hari pada setiap manusia. Kalau itu menjadi orang yang beriman malah dikatakan yang menjaga bukan 10, 160 malaikat. Yadubuna anhu kama yadubu an qas'atil lasal adzubab. Yadubuna anhu syayatin. Mereka para malaikat tadi itu tugasnya untuk ngusir, gesu atau bahasa Jawa. Daripada orang mukmin itu setan-setan sebagaimana kalau ada wadah isinya asal apa madu lagi dikerubung dengan lalat diusir tujuannya malaikat tadi itu diwakilkan kepada orang beriman untuk ngusir setan-setan itu hmm? jadi Allah memberi bantuan malaikat untuk melindungi hamba yang beriman daripada pengaruh setan Iman yang beneran ya. Bukan iman KTP. Atau iman pengakuan. Kembali kepada yang pertama malaikat yang ditugaskan untuk menjaga manusia daripada afat, daripada penyakit. Kalau kamu tidur, hidung kamu ada pagernya enggak kira-kira? Terbuka ya. Telinga kamu ada penutupnya? Hah? terbuka juga. Mulut kamu kadang-kadang juga terbuka. Tapi alhamdulillah nggak pernah kecoak masuk mulut kan? Nggak pernah juga jadi lobangnya semut misalnya. Nah, jarang itu semuanya terjadi. Tikus juga nggak pernah masuk ada di situ. Cecek nggak pernah tinggal ada di situ. Kenapa? Karena Allah menjadikan setiap manusia itu ada malaikat yang menjaga daripada segala afat dan ahad. Hmm, ini tafsir yang kedua. Tafsir pertama rakib atid. Tafsir yang lainnya hafid di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Setiap jiwa dari itu maka diperhatikan oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Huh? Setiap dia itu adalah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Huh? Baik. dulu insan. Setelah diajak berpikir tentang luar angkasa dan meyakini bahwa amal perbuatan manusia itu tercatat, nggak akan hilang, yang nantinya akan menjadi bukti terhadap manusia itu dari kiamat dia min ahlil jannah atau min nar untuk dibalas oleh Allah sesuai dengan amalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita berfikir. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaknya memperhatikan melihat dengan perhatian manusia nazar i'tibar penglihatan pemikiran bukan penglihatan yang hampa yang kosong apa? Mimma khuliq. Dari apa? Khuligo. Diciptakan itu manusia. Min ayyisya. Kamu itu diciptakan dari apa? Dari batu yang diukir. Dari daging-daging yang ditumpuk. Tulang-tulang yang diatur. Mimma khuliq. Dari apa diciptakan ini manusia? Jawabuhu jawabnya adalah huligo mimma in dafik. Diciptakan manusia dari itu min ma'in daripada air. Dafik di indifak yang tersendat-sendat keluarnya. Itu air mani. Karena itu termasuk tandanya mani an yakhruja bit tadaffuk. Keluarnya mani itu tidak sebancar selancar kencing tapi keluarnya dengan tersendat-sendat. Mani itu bisa minar rojul dari laki-laki wal mar'a dan juga dari perempuan tapi kalau perempuan fi rahimiha mani itu keluar di dalam rahimnya itu perempuan. Mani itu keluar dari mana? Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Mani itu keluar mimbaini sulbi di antara sulbi, sulub itu tulang punggung lirajul bagi laki-laki wattaraib dan dari taraib lil mar'ah bagi perempuan wahia idhamu sadr yaitu tulang dada kalau perempuan dari tulang dada, kalau laki-laki dari tulang bung, punggung. Loh. Itu gimana gimana itu? Ilmu kedokteran itu bukan ada di tulang kok tempatnya mani itu. Hmm? Tempatnya mani itu bukan di tulang tapi di untayain ada di dua telur bagi laki-laki tadi itu. Ah, dikatakan di sini eh, oleh Imam Gurtubi maninya orang laki-laki itu dari otak dulu. Dari otak turun eh, ke sulub dan juga dari otak turun ke taraib. Hmm. Kemudian setelah itu turun ke telur tadi itu. Jadi ini urutannya. Mani laki-laki lewat sulub ke mana? Ke telur dakar. Kalau mani perempuan tadi itu dari taraib masuk ke dalam rah, rahim gitu. Subhanallah. Kalau kamu lihat Bagaimana ini sekarang proses keluarnya mani disebutkan dalam Al-Quran. Dan ini ada satu ilmiah. Ada satu ilmiah. Selain itu adalah membuka tabir kebesaran Allah untuk kamu beriman kepada Allah. Coba nanti kamu lihat, kamu itu diciptakan dari apa sih? Sampai jadi kepala itu memangnya ada batoknya asalnya. Ambil dari apa namanya? e, bola plastik kemudian dibentuk manusia begitu. Ini tulang yang ada di kepala, kemudian tulang tangan ini bisa panjang, tulang kaki lebih panjang, kemudian ada jari-jari semuanya ini mimma khuliq dari apa itu semuanya? Khuliqa mimma dari air. Hah? Khuliqa mimma dari dari air subhanallah. Ini enggak pernah keliru ya. Nanti bisa bayangkan kalau seandainya kepalanya ini ada di tempat tangan, kakinya ini ada di kepala, ya apa bentukmu? Tapi bagaimana Allah SWT menciptakan itu semuanya? Khuliqa mimak daripada air. Ma' indah dafik. Air tadi itu ya yakhruju min bain sulbi wat wat taraib. innahu ala raj'ihi lagadir wallahu alam Jadi manusia ini sudah ada perwakilan para malaikat untuk menjaga manusia tadi itu, ngontrol manusia. Kalau sekarang tadi itu ada eh, uh, TVCC ya, CCTV ya kelihatan semuanya huh? kontrol semuanya loh itu kursinya itu kok nggak ada yang berarti nggak bekerja itu kemana itu orang akan bisa diketahui dari sisi TV dari itu maka Allah subhanahu wa ta'ala bukan tapi CCTV malaikat yang suruh ngikuti kemana-mana malaikat yang perhatikan kamu kemana kemana-mana dan semuanya dicatat oleh malaikat ya bukan catatan nota inti atau notusnya inti ya catatannya malaikat yang nggak pernah bisa dihapus itu yang nggak pernah akan e, tersembunyi atau hilang sedikit pun karena itu wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala Syarat catat catat apa catatannya terperinci seberat debu pun ada catatannya semuanya. Subhanallah. Hah, karena itu jangan main-main. Jangan main-main. Dan selain itu juga Allah mewakilkan kepada manusia dari itu malaikat-malaikat untuk menjaga daripada afat, daripada ahad. Hah. Tapi sekalipun itu dijaga, kalau Allah Subhanahu wa taala mengendaki di luar eh, penjagaan tadi itu akan terjadi di dalam penjagaan itu akan terjadi. Misal, ulang katanya ada malaikat yang jaga. Lah kok anak masih kemasukan orang-orang misalnya. Kemasukan semut telinga anak. Ya udah itu kehendaknya Allah. Walaupun dijaga malaikat juga tembus ya enggak? Kalau Allah menghendaki begitu. Tapi itu jarang terjadi. Ya, itu jarang terjadi.